So Al-jawabu ala dhalika min nujuh. Jawabnya ada beberapa hal, beberapa ketentuan, beberapa jawaban. Al-wajhul awal yang pertama beliau menyebut empat. Apa jawaban dari pertanyaan ini? Yang pertama, annal إذا لم يبنى على القبر bahwa masjid Nakirah apa ma'rifat sini? Iya ma'rifat pakai alif lam Berarti Masjid tersebut Masjid apa? Iya Masjid Nabawi tersebut Lam yubna ala al-qabar Tidak dibangun di atas kubur Tidak Kita melihat dari awal Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur Nabi. Bal bunyal masjidu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru masjid tersebut dibangun ketika Nabi masih hidup. Justru yang membangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas satu hal Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Kalau toh ada kuburan sudah dipindahkan. Di situ ada kuburan tua. Ketika Nabi datang ke Madinah, ada beberapa kuburan tua. Beliau memerintahkan agar kuburan itu dipindahkan, tulang belulangnya dipindahkan ke kuburan lain Lalu di atas tanah tersebut dibangun masjid Nabawi sampai hari ini. Tentu tidak sebesar sekarang. Karena terus terjadi eh, perombakan-perombakan, terjadi perluasan-perluasan. Pertama di zaman Khalifah eh, Ustaz bin Affan, Masjid Nabi eh, belum memasukkan kubur Nabi. Kubur Nabi masih di tempat semula Yaitu di Hujrahnya Aisyah Bukan masuk ke Masjid Nabawi Ini di zaman Usman bin Affan nah, ha, Kemudian akan dijelaskan oleh beliau nanti yang keempat Di zaman siapa kubur Nabi mulai masuk ke Masjid Nabawi Al-Wajhul Tani yang kedua أن النبي صلى الله عليه وسلم lam yudfan fil masjid hatta yuqal bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikubur di masjid. Eh, yang pertama tadi, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikubur di masjid. Maka jangan sampai ada orang yang mengatakan inna hadza min dafni salihin fil masjid. Berarti boleh mengubur orang-orang soleh di dalam masjid. Ya. Nabi sesoleh-soleh manusia dikubur di masjid. Clear. Nabi tidak dikubur di masjid, bal dufina fi baitih. Tapi Nabi dikubur di mana? Di rumah beliau, di hujrah Aisyah, di kamar Aisyah di rumah Aisyah. Karena disitulah Nabi wafat. Ya, di tempat Aisyah, di gilirannya Aisyah, bahkan di antara leher dan dadaku. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi wafat, beliau berada pada giliranku <clears throat> berada di rumahku dan beliau kepala beliau berada di antara leher dan dadaku. Berarti diperlukan Aisyah. Ini yang hak, ini yang sorry ini yang sore sorry Ada pun ucapan sebagian orang Rafidah atau hampir semua orang Rafidah bahwa Nabi meninggal di eh, diperlukan Ali ini keliru, di salah ini tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Yang benar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di uh, antara leher dan dada Aisyah. Kata Aisyah. Setelah Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah Nabi. Ini ucapan Aisyah. Yaitu ketika Abdurrahman masuk ya, untuk ke rumah adiknya tentu kan oh, bebas ya mahram kemudian Nabi melihat apa yang ada di tangan Abdurrahman yaitu siwak ya Nabi sudah berat untuk bicara Nabi hanya melihat siwak itu dengan isyarat Aisyah paham bahwa Nabi ingin bersiwak maka siwak itu diambil oleh Aisyah aku ambil siwak itu aku punya punya. aku lembutkan aku punya punya. kemudian ya tentu ludah Aisyah menempel di situ di siwak itu kemudian aku gosokkan aku bersihkan gigi Nabi dengan siwak itu ini yang dimaksud oleh Aisyah Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah Nabi. Beberapa menit mungkin, beberapa saat setelah itu Nabi wafat. Ya. Ah, ini jelas bahwa Nabi dikubur di rumah Aisyah, bukan di masjid. Yang ketiga, anna idqala buyutur Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan rumah-rumah Rasul, rumah-rumah Rasul banyak, maka disebut di sini buyut sebanyak istrinya, ya berarti sebelas sebelas atau sembilan. Waminha baitu Aisyah. Di antara rumah-rumah Nabi itu adalah rumah Aisyah. Dimasukkan uh, ke dalam masjid, ma'al masjid. Masuk ke dalam masjid terjadi perluasan Masjid Nabawi dan rumah-rumah bekas rumah Nabi tadi dimasukkan ke dalam masjid. Ya. Apa? Laisa bittifaqim minas sahabat Ini bukan kesepakatan sahabat. Ini bukan kesepakatan sahabat. Kalau ini kesepakatan sahabat, berarti hak Berarti benar. Tidak mungkin keliru. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umatku, tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesesatan. Tidak mungkin. Jadi jika para sahabat sepakat memasukkan kubur Nabi ke Masjid Nabawi, pasti itu benar. Tidak mungkin salah. ini tetap بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل Justru ini terjadi justru di zaman di mana kubur Nabi masuk ke Masjid Nabawi ini setelah banyak dari para sahabat sudah wafat. Tinggal sedikit atau sangat sedikit. وذلك عام الرابع وتسعين تقريبا kira-kira tahun 94 Hijrah ya tinggal sedikit ya. sahabat-sahabat seperti Ibn Abbas Muawiyah Anas bin Malik dan seterusnya sudah wafat sudah banyak yang meninggal tinggal sedikit ya 94 akhir-akhir masa eh, sahabat ya menjelang masa tabi'in فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه ini bukan hal yang dibolehkan oleh para sahabat atau bahkan para sahabat sepakat memasukkan kubur Nabi ke dalam Masjid Nabawi tidak selesai. Tidak. Ma'anna ba'dahum khalifun fi dhalik. Justru sebaliknya sebagian sahabat, umumnya para sahabat yang masih hidup menentang ini, mengingkari ini. Ya. Wa mimman khala wa mimman aidan Sa'id bin Musayyab eh, dari kalangan tabi'in yang bertemu dengan sahabat bahkan mantunya sahabat mantunya siapa Sa'id bin Musayyab ya mantunya Abu Hurairah Sa'id bin Musayyab mantunya Abu Hurairah min tabi'in dari kelompok tabi'in Sa'id bin Musayyab ini mentang ditentang oleh beliau diingkari ditolak, dicegah. Ya, walam yardha dan amal. Beliau tidak ridha, tidak rela, tidak menyetujui hal ini. Memasukkan kubur Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Tapi Khalifah Bani Umayyah waktu itu tetap bersikeras memasukkan kubur Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Ini musibah. Musibah, ya karena bercampur antara masjid dengan kubur di mana hal ini sudah ditahdir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-wujh rabi' yang keempat أن الخبر laisa fil masjid. Sebetulnya kubur Nabi itu tidak berada di dalam masjid. Nah, ini pembelaan beliau terhadap apa yang terjadi di Masjid Nabawi hari ini. Karena ketika beliau hidup dengan hari ini, sekarang ini sama. Belum begitu jauh. Ya. Baru eh, 10 tahun yang lalu beliau wafat. Berarti keadaan 10 tahun belum e, berubah. Saya kira belum berubah apa yang terdapat di Masjid Nabawi sampai hari ini. Hatta ba'da idqalihi walaupun setelah kubur tersebut dimasukkan ke dalam masjid tetap saja laisa fil masjid kata beliau. Pembelaan beliau ini tidak di dalam masjid. Karena apa? karena oh, secara apa yang dilihat oleh mata tidak bercampur tidak bercampur dengan manusia yang sholat manusia yang ikhtikaf yang berzikir tidak bercampur dengan kubur nah, di tembok di tembok ya yeah. لأنه في هجرة مستقلة عن المسجد. Kenapa dikatakan sebetulnya kubur beliau tidak berada di dalam masjid? Karena kubur beliau berada di tempat khusus, di kamar khusus yang terpisah dari masjid. Terpisah dari masjid, tidak e, menyatu dengan masjid secara pandangan mata. Walaysa al-masjidu mabniyan alaih maka masjid tidak e, menyatu, tidak dibangun bersama dengan kubur tersebut. ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران Hal ini diperkuat dengan keadaan di sana di mana tempat kubur beliau itu <clears throat> di tembok dibatasi dan tembok itu dengan tiga dinding bukan empat dinding ya yeah. dengan tiga dinding bukan empat dinding jadi segi tiga segi tiga bukan segi empat kuburan kan umumnya segi, segi empat Ka'bah segi empat ini segi tiga gitu وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أو مثلث tembok-tembok itu kemanapun tembok itu kemana, kita menghadap ke kubur itu, maka kita ketika sholat menghadap kiblat, kita tidak menghadap ke kubur itu. Jadi kubur itu dibikin sedemikian rupa sehingga ketika ada orang sholat di sebelah sininya maka dia tidak akan menghadap kubur karena apa segitiga, ya pas meleset gitu, meleset ke sana, tidak tidak pas. Kalau segi empat ya ini dibikin segitiga. Jadi ya enggak ya. Saya kira mudah ya. Eh, jadi eh, ketika dari sini ya dibikin seperti ini dari sini eh, tidak tidak akan sampai pas ke kubur itu. Ya, karena tidak berbentuk segi empat ini eh, dilakukan oleh pemerintah Saudi berdasarkan fatwa para imam hal yang terbaik hal yang terbaik dari uh, apa yang terjadi hari ini karena pemerintah Saudi uh, kurang berani terutama melakukan fatwa dari muhadis besar ini Muhammad eh, Abu Abdurrahman Muhammad Nasrul Al-Bani rahimahullah untuk mengeluarkan, bukan memindahkan, bukan. Tapi membuat bangunan itu sehingga keluar dari Masjid Nabawi. Ya. Penguasa sana menganggap ini terlalu ekstrim. Ya, mereka takut bagaimana reaksi kaum muslimin sebelumnya. Maka jalan tengahnya ah, dibikin segitiga. Agar ketika orang sholat di dekat eh, di dekat kubur Nabi itu atau di belakang e, kubur Nabi tetap tidak bisa dikatakan menghadap kubur Nabi. Tidak bisa dikatakan seperti karena segitiga. Gitu ya. Nah ini e, empat hal yang dibawakan oleh beliau e, membela uh, pendapat para imam yang mengatakan bahwa kubur Nabi sebetulnya tidak secara mutlak masuk ke masjid Nabawi. Seandainya masuk, seandainya terbuka, seandainya orang juga sholat, banyak yang sholat di belakang kubur itu, maka Masjid Nabawi tetap Masjid Nabawi. Ya, berbeda dengan masjid kita ini berbeda dengan masjid dimanapun di muka bumi ini ya kecuali dua masjid berikutnya berarti di, di muka bumi ini ada berapa masjid yang khusus tiga Masjidil Haram di Mekah Masjidil Aqsa di Palestina Masjid Nabawi di Madinah ini berbeda sabda Nabi alaihi Wasallam, wa salat di masjidku ini Seribu kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Sabda Nabi ini tidak akan batal. Sabda Nabi ini tidak akan e, tidak berlaku. Pasti terus berlaku sampai hari kiamat apapun yang terjadi di kubur di masjid Nabawi. Apapun yang terjadi di masjid Nabawi, sabda Nabi ini tetap berlaku. Maka jika terjadi hal yang Eh, sangat buruk di Masjid Nabawi, orang-orang mengubur mayat di Masjid Nabawi misalnya, tetap kita boleh sholat di situ. Karena apa? Karena itu Masjid Nabawi. Abang, ada pun masjid kita selain tiga masjid itu tentu ketika akhirnya ada kuburan di masjid kita ini misalnya kita tidak boleh sholat lagi di masjid ini. Ya. وبهذا كله يزول الإشكال الذي يهتج به أهل القبور dengan empat hal ini atau bisa ditambahkan dengan hal yang terakhir tadi maka batalah hujah yang dipakai oleh ahlul kubur kuburiyun yang mengatakan tidak apa-apa mengubur mayat di dalam masjid tidak apa-apa sholat di masjid yang ada kuburannya. Tidak apa-apa mencampur adukan antara masjid dengan kubur. Ini ucapan ahlul kubur, ucapan kuburiyun sebagaimana yang kita saksikan di negeri kita ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang gemar sekali dengan kuburan ini. Ya, mereka lebih khusyuk di kubur kuburan daripada di masjid. Mereka, mereka lebih suka beribadah di kuburan-kuburan, terutama kuburan keramat, daripada di masjid. <clears throat> Ya, mereka sengaja menabung uang untuk berziarah ke kubur-kubur tertentu dengan sabar. Ini jelas larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Bukhari. Ya, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh ada perjalanan yang dimaksud perjalanan ibadah, apa tidak boleh. Kecuali menuju tiga masjid. Ziarah termasuk ibadah apa bukan? Tentu ibadah. Maka tidak boleh safar. Tidak boleh safar. Ibadah tidak boleh dengan safar. Kecuali ibadah menuju tiga masjid saya akan sholat di Masjidil Aqsa. Silakan. Saya akan sholat di Masjidil Haram. Bagus. Di Masjid Nabawi. Tapi di luar tiga masjid ini tidak boleh. Ziarah termasuk bagian dari ibadah. Saya akan baca Al-Quran di uh, masjid uh, Istiqlal. Ya, tidak boleh. Saya akan baca Al-Quran di masjid di Demak sana tidak boleh. Kenapa mesti jauh? Baca Al-Quran dimanapun sama. Ajarah bagian dari ibadah. Maka tidak boleh dengan safar. ويقولون هذا منذ عهد التابع منذ عهد التابعين إلى اليوم mereka mengucapkan hal ini semenjak dari zaman tabi'in sampai hari ini. Ya. Kenapa disalahkan dari masa tabi'in <clears throat> sampai hari ini <clears throat> kubur Nabi ada di masjid. Kenapa disalahkan? Mencampur adukan kubur dengan masjid kenapa disalahkan? Padahal ini dilakukan oleh orang-orang terbaik para tabi'in, sebagian sahabat, Wal-muslimuna qad aqarruhu wa lam Sementara kaum muslimin membiarkannya, mendiamkannya, tidak mengingkarinya, tidak menentangnya. Ucapan ini keliru. Ucapan ini keliru. Beberapa sahabat, banyak dari kalangan tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyab, diteruskan oleh para imam, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, mengingkari kubur Nabi yang berada di Masjid Nabawi. Maka dikatakan Imam Malik benci. Imam Malik tidak suka ketika orang datang dari jauh-jauh langsung ke kubur Nabi. Datang dari jauh-jauh langsung ke kubur Nabi. Langsung tidak disukai. Mestinya sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat. Saya terbukti Kalau bisa di Raudhah kalau bisa di auto, Kalau penuh sesak, jangan memaksakan diri. Habis sholat dua rakaat, silahkan ke kubur Nabi. E, berziarah, silahkan. Ya. Dan cukup sekali. Cukup sekali sama dengan umroh. Kita ke Mekah, setengah bulan, umrohnya berapa kali? Satu kali. Kita ke Madinah, dua minggu, Ziarah ke kubur Nabi berapa kali? Sekali. Ya. Manakul kami jawab, kami katakan, kata beliau, Innal inqar qad wujida hatta fi zaman tabi'in Pengingkaran itu ada Pengingkaran itu didapatkan, ditemukan hatta fi zaman tabi'in walaupun masih di zaman tabi'in sudah ada yang mengingkari. Jadi ulama-ulama salaf hari ini, kemarin dan seterusnya bukan yang pertama kali. dan Syaikhul bukan yang pertama kali mengingkari Masjid e, Nabawi yang termasukkan kubur Nabi bukan yang pertama kali. Ya, tapi didahului didahului oleh para sahabat diikuti oleh para tabi'in di antaranya tabi'in besar Sa'id bin Musayyab. sama halu ijma' ini bukan ijma' tidak ada ijma' ulama ijma' kaum muslimin bolehnya memasukkan kubur Nabi ke dalam masjid nabi tidak Yes. Ya. Wa ala fardin annahu ijma' وقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها dan bagaimana bisa ijma uh, setelah uh, melihat empat keterangan yang kita bahas ini kata beliau kemudian beliau membawakan sebuah hadis ولمسلم حديث صحيح رواية مسلم عن جندب بن عبد الله dari sahabat Jundub bin Abdullah bisa Jundub bisa Jundab ya Jundab lebih pasti seperti Jundab bin Junada Qala dia berkata Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin lima hari sebelum beliau wafat lima hari sebelum Nabi wafat aku mendengar beliau bersabda Jundab bin Abdullah mendengar Nabi bersabda kira-kira lima sebelum beliau wafat lima yang dimaksud lima hari. Apa kata beliau lima hari sebelum beliau wafat di lain empat hari. Ini aqra'u ilallah Aku berlepas diri yang dimaksud berlindung. Aku berlindung kepada Allah. Aku tidak mau melakukan sesuatu. Apa? ayyakuna li minkum khalil Aku punya khalil dari kalian. Kalian di sini seluruh umat beliau. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai manusia di akhir zaman, umat beliau masuk dalam e, lingkup kalian di sini. Aku berlindung kepada Allah Aku tidak mau mempunyai khalil dari kalian. Gitu. Kenapa? Wa inna Allah qad ittaqadani khalilan karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Berarti khalilku adalah Allah. Tidak boleh aku mengambil dari kalian ini khalil. Ya. Apa Khalid masih ingat? Iya, royatul hub. Puncak daripada cinta. Khalid. Ya, maka lebih tinggi dari hub. hadir lebih tinggi. Yang tertinggi Khalid. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Berarti yang dijadikan khalil oleh Allah berapa orang? Dua. Aku dan Ibrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibrahim. Ya, hari ini wassalam. Berarti tidak mungkin menjadi tiga, empat, lima dan seterusnya. Hanya dua. Ini bilangan yang membatasi. Ada bilangan yang tidak membatasi seperti puluh ribu ya seribu tahun sebagian mengatakan ini bukan bilangan yang tiga hari tiga malam bersafar tiga hari tiga malam dua hari dua malam ini bilangan yang tidak membatasi artinya walaupun tidak sampai sehari kalau safar tetap aja tidak boleh. Ada bilangan yang membatasi itu julangin maka tidak mungkin 8, tidak mungkin 9. Nah, di sini termasuk binas, e, bilangan yang membatasi. Ya, berapa dua? Maka tidak mungkin mau menjadi tiga, empat dan 10. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا jika aku boleh mengambil khalil dari umatku lattaqattu tentu aku akan mengambil siapa? Eh Aba Bakrin Khalilan Abu Bakar Abu Bakar kalau aku boleh punya khalil dari kalangan manusia, tentu aku mengambil Abu Bakar. Tapi nggak boleh. Abu Bakar bukan khalilnya Nabi. Karena khalilnya Nabi adalah Allah Rabbul Alamin. Puncak kecintaan beliau adalah Allah. Maka beliau tidak boleh menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya, ini hanya pengandaian. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suami. Ini pengandaian. Dalam keadaan apapun, istri tidak boleh sujud kepada suami. Ya. Lau kana syu'mu Seandainya ada kesialan maka ada pada tiga hal ya, kendaraan, rumah, istri. Seandainya, maka tidak boleh menganggap adanya kesialan karena di situ kalau ada kesialan berarti tidak mungkin ada itu hanya seandainya nah, seperti ini tidak mungkin ada kolil dari kalangan manusia selain Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalam ini sekaligus dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Karena Umar hanya dikatakan jika ada nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi nabi adalah Umar. Ya? Nabi ada berapa? Nabi ada berapa? Iya, 124 ribu. Khalil ada berapa? Dua. Berarti Abu Bakar lebih sedikit. Umar 124 ribu, walaupun dua-duanya tetap seandainya. Tapi tetap menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Ala wa inna man kana qablakum. Ketahuilah ya, Orang-orang sebelum kalian kanu yattaqiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa umat-umat sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Ini persaksian langsung dari Nabi SAW bahwa orang Yahudi, orang Nasrani dan seterusnya menjadikan kubur-kubur Nabi, kubur-kubur orang saleh menjadi tempat ibadah masjid ya nah, maka adanya gereja oh, sinagog apa istilahnya sudah ini tidak yang sunnah apa masjid ya orang Nasrani punya apa masjid orang Yahudi punya masjid langsung sabda Nabi alaihi wasallam mereka memberikan nama yang bid'ah nama yang berbeda nama yang lain ya Oh, gereja ini itu. Padahal dulunya apa? Mereka menyebut tempat ibadah masjid. Hari mana mereka membangun masjid? Di kubur para nabi. Ya. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kubur-kubur menjadi masjid. فإني أنهاكم عن ذلك sungguh aku melarang kalian melakukan hal itu ya Nabi tidak mengatakan jangan jangan kalian lakukan hal itu tapi lebih jelas lagi Nabi katakan apa sungguh aku larang kalian gitu. Padahal jika Nabi mengatakan jangan kalian lakukan hal itu, Jangan kalian memasukkan masjid ke kuburan-kuburan ke masjid membangun tempat ibadah di atas kubur. Tentu ini sudah cukup. Tapi lebih dari itu beliau mengatakan fa inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku larang kalian melakukan hal ini. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim di Kitabul Masajid. Kita lihat syarahnya. Bi khamsin lima. Apa yang dimaksud lima di sini? Khamsu layalin. Karena jelas. Karena jelas dari siapnya, dari susunannya, dari keterangan-keterangan yang ada, maka jelas ini bukan lima bulan, bukan lima minggu, bukan lima tahun, tapi jelas lima hari. Om Hamsulayalin lima malam. Orang Arab biasa mengucapkan lima malam, padahal yang dimaksud lima hari. Atau sebaliknya lima hari. Gitu. Dua-duanya bisa. Maka tidak bisa dikatakan lima malam, hanya malamnya saja tidak. Abra'u al-bara'atu hiya at-taqalli ay at-taqalli ay yakuna li minkum qalil abra'u berlindung uh, menyingkir menghindar artinya beliau uh, bertekad tidak akan mengambil khalil dari umat ini karena memang tidak boleh Nah sekarang apa itu Khalil? Dibahas oleh beliau. Dia الذي يبلغ في الحب yaitu kecintaan yang sudah sampai kepada puncaknya. Cinta seseorang itu kan bertingkat. Ya. Antum cinta kepada anak antum. Semua jelas. Sama tak? tentu tidak sama. Tentu berbeda. Ya, punya anak enam. Apakah kecintaan kita sebagai orang tua terhadap enam anak kita sama? Berbeda. Yang lebih oh, ganteng, yang lebih pinter, yang lebih penurut, yang lebih oh, rajin sholat dan seterusnya, tentu lebih kita cintai. Kita sebagai fitrah manusia. Ya. Allah pun seperti itu. Allah mencintai manusia ini kaum muslimin tidak sama. Allah lebih mencintai Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalam daripada Musa dan Isa dan seterusnya bertingkat cinta itu. Begitu juga mereka, begitu juga kita manusia. Ya, nah, maka cinta itu bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Nah, ketika sudah sampai puncak cinta itu disebut khalil. Lianna hubbahu yakunu yakunu qad taqallala al-jismu kullahu. Ya, Kenapa? Karena kecintaan itu sudah takhalal. Sudah menyeliputi, menyelubungi uh, seluruh jisimnya. Maka disebut qarib. Ya. Nah, kemudian beliau <clears throat> membawakan perkataan penyair qad takhallaltu maslaq ar-ruh minni wa bihadza summiya al-qalil qalilan uh, ruhku itu telah menyelimuti uh, semua yang ada dalam diri kota Holland ya oleh karena itu uh, dari sinilah kenapa disebut Holly ya jadi sudah menjadi menyelubungi menyelimuti keseluruhan wal qullatu a'zamu anwa'il mahabbati wa a'laha dan khullah itu adalah cinta tertinggi, cinta terbesar. Ya, yang terbesar dari cinta ini, yang tertinggi dari cinta ini. Itu adalah khullah. Orangnya khalil. Sifatnya khullah. ولم يثبتها الله عز وجل فيما نعلم إلا لاثنين min kalbi. Dan Allah tidak menetapkan khalil kecuali untuk dua orang dari makhluknya. Sepengetahuan kami kata beliau. Dan memang begitulah e, hanya ada dua. Siapa? Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalam. Ada dalil tentang Ibrahim Surat An-Nisa وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil jelas surat An-Nisa 125 ya jelas berarti Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil menetapkan memutuskan mengisbat bahwa Ibrahim sebagai khalil Nah sekarang bagaimana Nabi Muhammad SAW juga sebagai khalil? Ini dalil juga. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Hadis yang baru saja kita baca. Apa? Dua-duanya dalil. Oh Al-Quran lebih kuat dari hadis Berarti keholilan Ibrahim lebih besar dari keholilan Muhammad SAW Betul? Salah Keliru Apa yang ditetapkan dalam Al-Quran Sama persis dengan apa yang ditetapkan dalam hadis Sama-sama hak Sama-sama benar Maka Keholilan Nabi Muhammad SAW Dengan keholilan Nabi Ibrahim alaihi sah Sama sama. Bahkan secara keseluruhan lebih mulia siapa? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh, ini sekaligus dalil bahwa Al-Quran dan Hadis sama kedudukannya. Al-Quran dan Hadis sama dalam masalah hak dan batin. Ya, dari mana kita mengambil duluan nggak masalah. Maka tidak ada faidah Al-Quran dulu setelah Al-Quran baru hadis. Hadis kita pakai setelah di Al-Quran tidak ada ini keliru. Al-Quran dan hadis berjalan beriring. Dua-duanya tidak mungkin bertentangan. Dua-duanya hak, dua-duanya wahyu, dua-duanya pasti benar. Tentu yang saya maksud hadis adalah yang sahih sebab yang dhaif ee, eh, dipertanyakan apakah itu dari Nabi atau tidak. Yang mau maudhu jelas itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kita salat dulu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Thank you. تعرف الجهل العديد الذي يقوله العامة dari sini terlihatlah kejahilan yang besar, kebodohan yang luar biasa yang diucapkan oleh orang-orang awam. Apa Inna Ibrahim Khalilullah wa Muhammadan Habibullah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah dan Nabi Muhammad adalah Habibullah. Ini keliru. Ini salah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan Nabi Ibrahim, dua-duanya Khalilullah. Kenapa dibedakan Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah? Ini keliru. Wahada tunafkisu fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti mengurangi hak Rasul, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurunkan derajat beliau. Li'annahum bihadhihi al-maqalati جعلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم دون مرتبة إبراهيم karena dengan demikian berarti mereka telah menjadikan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah martabat Ibrahim ولأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس Sebab jika mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah, apa bedanya dengan yang lain? Bukankah di antara manusia banyak yang menjadi Habibullah, kasih Allah? Ya, seperti para muslimin, para sabirin, dan seterusnya orang-orang yang dinyatakan dicintai oleh Allah berarti mereka Habibullah apa bedanya dengan Nabi Muhammad SAW Wasallam? karena itu tidak boleh bagi kita mengatakan Nabi Nabi Ibrahim Khalilullah Nabi Muhammad Habibullah Apakah Nabi Muhammad Habibullah betul? Betul bahwa beliau adalah kekasih Allah betul. Tetapi lebih dari itu beliau juga Khalilullah. Kalau ditandingkan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, ya tentu merendahkan. Kenapa Nabi Ibrahim disebut yang tinggi, Nabi Muhammad SAW disebut yang rendah. Ya. Wala إن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله استخذه قليلا كما استخذ إبراهيم قليلا uh, آه، akan tetapi خليل Khalil yang الله بهو خليل hanya ada pada diri Ibrahim. Tapi jangan lupa, Nabi juga mengatakan. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim Khalil, Allah juga menjadikan aku sebagai Khalil. Ini tidak bertentangan. Tapi ini menambah. Ya. Uh, jangan langsung dianggap bertentangan ketika sesuatu itu berbeda. Berbeda bukan berarti bertentangan, tapi apa menambah. Ya. Al-Quran mengatakan bahwa Allah menjadikan Ibrahim Khalilullah. Hadis mengatakan Allah juga mengambil aku sebagai khalil ini tidak bertentangan tapi menambah. Ya, Al-Quran mengatakan yang haram adalah empat. Ya, daging babi, darah, eh, binatang yang eh, disembelih dengan nama selain Allah. Ya, Kemudian kenapa Nabi menambah e, binatang yang buas, yang berkuku, bertaring tajam dan seterusnya, keledai jinak, himar ahliyah. Apa ini bertentangan? Bukan, tapi menambah. Nah, dari sini kuatlah e, orang yang tahiyat dengan menggerakkan jari. Ya. Ada satu riwayat mengatakan Nabi menunjuk dengan jari. Tidak ada kata menggerakkan. Riwayat lain, ya, Wa'il bin Hujair meriwayatkan menggerakkan. Apakah ini bertentangan? Bukan menambah. Tidak bertentangan, tapi menambah. Ya. Kalau bertentangan seperti ucapan uh, bin Abbas bahwa Nabi belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Bilal mengatakan Nabi pernah sholat dalam Ka'bah tentu tidak bisa dikumpulkan ini jelas ini bertentangan gitu ya tidak semua yang beda pasti bertentangan wal muhimmu anna al-ammata muskilu amrihi Hal yang penting adalah bahwa orang-orang awam dalam hal ini mereka mendapatkan muskilah دائما يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم biannahu habibullah yaitu ketika mereka terus menerus mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai habibullah bahwa beliau habibullah iya tetapi meninggalkan sifat bahwa beliau khalilullah untuk beliau karena maka kami katakan أخطأتم وتنقضتم نبيكم Kalian telah berbuat salah Kalian telah mengurangi derajat Nabi Merendahkan, menurunkan kedudukan Nabi Rasulullah Qalilullah Yang benar Rasulullah SAW Nabi Muhammad adalah Qalilullah لأنكم إذا وصفتموه بالمحبة anzaltumuhu an bulugi ghayatiha karena jika kalian mensifati beliau hanya sebagai mahabbah habib mahabbah habib bukan kullah qalil berarti kalian telah menurunkan beliau dari puncak cinta Berarti orang yang sangat dicintai, yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad SAW. Tentu ini Ya. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا Sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil ada ta'lilun liqaulihi ini menjadi alasan dari sabda beliau inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum qalil aku berlindung kepada Allah aku tidak mau menjadikan eh, salah seorang dari kalian sebagai qalil wa nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fi qalbihi khullah li ahadin illa lillah karena di hati nabi tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah ya tidak ada di hati Nabi yang paling dicintai kecuali Allah maka beliau Khalilullah apakah Nabi tidak cinta kepada Abu Bakar Umar cinta tetapi bukan Khalil puncak cinta yaitu Khalil hanya ada pada diri ya kita bersoal jawab tentang jelaskan tolong jelaskan masalah kiblat yang hak. Apakah kita menghadap lurus saja dan dimiringkan ke kanan atau ke kiri? Karena masyarakat kita banyak yang menghadap kiblat sedikit miring ke kanan atau ke kiri. Ini keliru. Kalau sengaja seperti ini, maka seperti e, orang Syiah. Orang Syiah mengikuti sifat orang Yahudi. Apa? Miring sedikit dari kiblat miring sedikit dari kiblat. Maka jangan sampai kita terkena yang orang-orang Syiah, maka kita harus lurus menghadap kiblat. Berarti ketika kita berada di satu tempat, kita tidak tahu arah kiblat kemana, kita bertanya kepada penduduk tempat atau dengan alat kompas. Kalau di masjid, ya sudah kita sikoh dengan yang bikin masjid. Terus, ya, Ketika kita masuk ke sebuah masjid, ada panah ke kiblat atau masjid seperti ini, tentu kita tahu kiblat itu besar. Tidak perlu kita kemana-mana bawa kompas, ya, nggak percaya sama yang bikin masjid, tidak perlu. Ya, atau dengan perasaan kita kayaknya kurang miring dikit, ya, kurang sini dikit. Ya. Tapi bisa perasaan mengalahkan apa yang sudah jelas. Ya, bagi pengurus masjid ketika sudah bikin masjid menghadap seperti ini sudah udah nggak usah diukur lagi ya diukur-ukur lagi ntar beda ntar dimiring-miringin ke sana ya udah jelas ini kalau sholatnya mana ke sana gara-gara apa diukur lagi diukur lagi ada faidah mabai dan masjid wal maghrib kiblat antara timur dengan barat itu kiblat pokoknya asal menghadap ke barat ya miring sedikit eh, mencong sedikit nggak masalah kalau mau mengukur sebelum jadi masjid. Sebelum jadi masjid diukur dengan benar. Sudah jadi masjid sudah mau jadi ukur Ya. Jika kita sholat jamaah di satu masjid yang berada 200 meter dari tempat tinggal kita, tapi di antara masjid ada batas kota yang menyebabkan masjid tersebut berbeda kota dengan tempat tinggal kita. Apakah ini termasuk yang safar maksudnya kalian? Ya? E, eh, tidak. Jadi safar tidak dilihat dari batas-batas apa administrasi lah istilahnya tidak. Ini Tangerang nih, ini Jakarta nih, batasnya apa rel kan itu batasnya rel ya jadi untuk rumahnya sebelah rel sini sektor 4 3 nah, sholat di masjid jamek situ kosong ya karena di luar kota ya apalagi beda provinsi satu Banten satu DKI ya kan? tentu bukan itu dilihat dari orang dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari apa iya dari sini ke masjid jamek eh, tapar ya perempuan kalau lebah makrom ya tidak jadi tidak lihat dari administrasi tapi lihat dari keadaan Orang. ya secara urut dari sini ke e, Blok M Pasar Minggu tidak apa secara urut dari sini ke Bogor apa gitu ya apakah diperbolehkan sholat Jumat masjid yang lebih jauh dengan alasan di masjid yang dekat ini uh, suka disampaikan pengumuman-pengumuman sebelum imam naik mimbar dan yang lebih jauh itu khotbahnya lebih baik. Kalau ini terus menerus berarti dia tidak pernah sholat Jumat di masjid terdekat maka jadi fitnah. Jadi fitnah ada keburukan di dalamnya. Ya, Masyarakat sekitar tentu akan melihat ini nggak pernah sholat Jumat, sholat Jumat nggak pernah di sini kemana? Ya biasa kan orang menanyakan seperti Maka ini jadi bisa. Maka dikiranya kita punya aliran tertentu tidak menganggap sah sholat Jumat di situ. apa jangan. Kecuali tidak ada fitnah atau terjadi sekali-sekali ya karena kita ingin ketemu ikhwan kita teman kita di masjid tertentu ini tidak usah ya jangan jadikan kita selalu meninggalkan masjid yang terdekat. Masjid satu-satunya di lingkungan saya, di depannya terdapat kuburan keluarga. Dalam kurung tidak disembah. Ya iya, tidak disembah. Ya, saya kira nggak ada orang menyembah kuburan secara ruku, sujud, ya. Tetapi adanya kuburan di masjid itu sudah menjadikan kita tidak boleh sholat di situ. Ya. Maka jawabannya jangan sholat di Kecuali apabila kuburan dengan masjid tersebut terpisah. Terpisah yang dimaksud dipisah dengan jalanan, dengan kali, dengan tembok tinggi, bukan hanya dengan gali. Apa arti sabar? Tadi sudah kita bahas ya, secara urut. Secara urut, sabar, musafir, luar kota, e, secara e, urut. Saya kira diterjemahkan dengan luar kota ini sangat tepat. Buktinya ketika kita mau ke uh, antum orang Tangerang mau ke Jakarta, tidak, Saya mau keluar kota Enggak kan? Saya kira bahasa keluar kota ini tepat untuk terjemahan sama. Gitu. Walaupun jelas Tangerang dengan Jakarta sudah beda kota, bahkan beda provinsi. Tetapi keseharian kita kita tidak mengatakan saya mau keluar kota. Kita mengatakan mau keluar kota kalau ke Bandung, ke Purwakarta, biasanya nginep. Gitu yaitu nah, safar. Nah, ketika safar, sholat zuhur dua rakaat, sholat asar dua rakaat. Ya, tidak perlu sholat qobliyah badia kecuali kemudian subuh. Ya, ketika Ramadan boleh tidak puasa. Apa arti safar ibadah ketiga masjid yang disebutkan dalam hadis tadi? Artinya kita tidak boleh kapar ibadah kecuali menuju tiga masjid tadi. Ya, nah, ibadah bukan hanya sholat, ada baca Al-Quran, ada zikir, ada wirid, ada ziarah kubur. Berarti dengan demikian disimpulkan bahwa ziarah kubur dengan keluar kota tidak boleh. Ya. apa yang harus kita lakukan jika menemukan uang dan tidak kita ketahui pemiliknya dan kita menganggap kemungkinan besar tidak akan menemukan pemiliknya. Kalau jumlahnya sedikit, ya lima ribu, 20000, ribu, puluh ribu, boleh langsung kita manfaatkan, ya dengan hadis Nabi menemukan uh, sebutir kurma itu. Kalau jumlahnya banyak, maka umumkan selama setahun. Ya, jumlahnya puluhan juta, ratusan juta, umumkan selama setahun. Bagaimana caranya agar kita selalu dilancarkan segala urusan kita oleh Allah dan selalu disayang oleh Allah dan bagaimana cara agar kita mendapatkan istri yang soleh. ya nyari, ya nyari yang soleh ya kalau antum nyarinya di layar tancap di diskotik insya Allah nggak akan dapat dapatnya yang gitu gituan ya nah, carinya di tempat pengajian lewat hewan-hewan antum yang soleh yang taat karena biasanya orang yang taat yang soleh akan bertemu akan bergaul dengan yang soleh pula ya yes. Jika kita sedang safar kemudian telah sampai ke tempat yang dituju tetapi tidak berniat mukim, apakah wajib sholat berjamaah? Tidak, tidak wajib. Ketika kita berencana tinggal di Surabaya seminggu, mau pulang lagi ke Jakarta, maka selama seminggu itu kita tidak wajib sholat berjamaah. Tidak wajib bukannya tidak boleh. Boleh, hanya tidak wajib. Jika antum ke masjid, maka dapat kebaikan jamaah. Tidak ke masjid, tidak apa-apa. Kita wajib taat pada orang tua, apakah kita wajib taat juga dengan orang tua yang banyak subhatnya? Bagaimana menolaknya? Subhatnya jangan. Adapun orang tua yang penuh dengan subhat, ahli bid'ah, bahkan kafir sekalipun, <clears throat> ketika nyuruh kita mengantarkan beliau ke pasar untuk beli sesuatu wajib apa tidak kita antarkan wajib walaupun orang tua kita Kristen Yahudi Buddha Hindu tetap kita sebagai anak wajib taat karena mengantarkan ke pasar mengantarkan ke satu tempat tidak hal kalau ibu kita mengantarkan menyuruh kita mengantarkan beliau ke gereja antarkan jalan pelanggaran, tidak boleh, itu dosa. Ya. Betulkah setiap orang memiliki jin pendamping? Iya, namanya ori. Apakah ada tugasnya? Oh, ya. Hanya mendampingi saja. Bahkan Nabi juga mempunyai ori. ada seorang yang mewakafkan tanah masjid dan dia semasa hidup telah sampai hujah akhirnya setelah dia meninggal dikubur dikubur di depan masjid niatnya agar setiap orang datang sholat dia akan mendapatkan pahalanya ya tentu ini ngarang ya dapat pahala dari mana pahala dan dosa adalah hal goib kita tidak bisa mengatakan ini berpahala ini berdosa tanpa keterangan dari wahyu dengan keterangan dari wahyu akhirnya kita tahu bahwa jika orang sholat dua rakaat ketika masuk masjid eh, itu dapat pahala ya tidak ada keterangan dari Nabi sholat dua rakaat ketika malam sabar. Maka tidak ada berpahala, tapi malah dapat dosa. Mana keterangan jika kita dikubur di satu tempat, kemudian di dekatnya ada orang yang sholat, kemudian mayat itu dapat pahala, mana keterangan? Tidak. Maka harapan seperti itu sia-sia. Ya, karena mayat akan mendapatkan pahala dari dari tiga hal dari tiga hal. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodako Jaria, Dia sodako menyumbangkan eh, seratus sakmen. Dia mati untuk masjid. Dia mati, kemudian masjid itu masih berdiri pokok masih dipakai untuk sholat, maka mengalir pahala ke kuburnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat Sewaktu hidup dia ajarkan ilmu kepada kaum muslimin dengan ikhlas karena Allah. Lalu dia mati, maka mengalir ilmu yang diamalkan oleh kaum muslimin. Yang terakhir, awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh. Anak yang soleh. Setiap anak soleh itu solat, setiap anak kita solat, puasa, zikir, wirid, jihad, dan seterusnya, kita sebagai orang tua yang sudah mati mendapatkan aliran pahala. Hanya itu. Hanya itu. Karena Nabi mengatakan tiga dan ini pembatas. Maka tidak mungkin dari empat, dari lima dan Allah a'lam Yang tadi apakah dia keluar dari Islam Ustaz? Yang mana? Yang tadi. Oh tidak, tidak. Keyakinan yang salah, perbuatan yang keliru, tidak otomatis yang bersangkutan keluar dari Islam. Kan di surat Fir'aun semuanya masuk hidup ini adalah seperti ibadah kepada Allah dan jangan engkau di dalam menyebutkannya. Allah kan tidak keluar dari Islam. Enggak, orang yang menyebutkan Allah apakah otomatis dia musyrik keluar dari Islam tidak akan mencium surga dan seterusnya tidak. Tidak. Mana dari sering kita bahas dari saya Muslim. Orang yang meyakini bahwa Allah tidak sanggup menghidupkan jasadku yang sudah menjadi debu. Berarti ini keyakinan kufur kan? Jelas kufur. Meyakini bahwa Allah tidak sanggup melakukan sesuatu. Kenyataan akhirnya diampuni oleh Allah masuk surga. Ya, karena apa? Hujjah. Sudah kedatangan hujjah apa belum? Oleh karena itu tugas kita adalah berdakwah, berdakwah menyampaikan, bukan menghakimi. Maka para ustaz, para ulama tidak pernah menghakimi si fulan kafir, si fulan ahlul bidah, si fulan telah keluar dari Islam, tidak. Kecuali satu dua orang yang memang sudah ditegakkan hujah. Yang ketika diancam mau dibunuh, dia lebih memilih dibunuh daripada membatalkan keyakinannya. Ibnu Arabi, Ja'ad bin Dirham, Jahan bin Sufwan, memilih lebih baik saya mati dari saya daripada saya disuruh mencabut ucapan saya bahwa Tuhan bisa menyatu dengan hambanya, bahwa takdir tidak ada, bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, adapun hari ini apakah kita sudah menegakkan hujah kepada mereka? Tidak. Karena yang berhak menegakkan hujah adalah penguasa. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengatakan di bulan kafir, di bulan telah keluar dari Islam tidak boleh. Itu bukan dakwah. Dakwah adalah menyampaikan saja. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Wallahu a'lam. Eh, pengumuman eh, Selasa apa Senin depan ya malam Selasa libur satu kali. Ya. Ya kita tutup semoga wa bihamdika asyhadu an la ilaha 那我这个。